pertama dalam kalender Jawa tanggal 1 Suro yang akan jatuh pada hari Selasa Pon tanggal 5 November tahun 2013 secara lugas maknanya adalah merupakan tahun baru menurut penanggalan Jawa bagi pemegang tradisi Jawa hingga kini masih memiliki pandangan bahwa bulan Suro merupakan bulan sakral. Tradisi dan kepercayaan Jawa melihat bulan Suro sebagai bulan sakral. Bagi yang memiliki talenta sensitivitas, indra keenam atau mata batin sepanjang bulan suro aura mistis dari alam goib begitu kental melebihi bulan-bulan lainnya tapi sangat tidak bijaksana apabila kita buru-buru menganggapnya sebagai bentuk paham sirik dan kemusyrikan. Anggapan seperti itu timbul disebabkan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan makna yang mendalam di baliknya. Musyrik atau sirik berkaitan erat dengan cara pandang batiniah dan suara hati. Jadi sulit menilai hanya dengan melihat manifestasi perbuatannya saja. Jika musrik dan sirik diartikan sebagai bentuk penyekutuan Tuhan, maka punishment terhadap tradisi bulan suro itu jauh dari kebenaran alias tujuan tanpa didasari pemahaman yang jelas dan beresiko tindakan pemfitnahan. Biasanya anggapan musrik dan sirik muncul karena mengikuti tren atau ikut-ikutan pada perkataan seseorang yang dinilai secara dangkal layak sebagai panutan. Padahal tuduhan itu jelas merupakan kesimpulan yang bersifat subjektif dan mengandung stigma dan sikap menghakimi secara sepihak. Masyarakat Jawa mempunyai kesadaran makrokosmos bahwa Allah Tuhan menciptakan kehidupan di alam semesta ini mencakup berbagai dimensi yang fisik atau wadah maupun metafisik atau gaib seluruh penghuni masing-masing dimensi mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Interaksi antara dimensi alam fisik dengan dimensi metafisik merupakan interaksi yang bersimbiosis mutual, saling mengisi mewujudkan keselarasan dan keharmonisan alam semesta sebagai upaya memanifestasikan rasa syukur akan karunia terindah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga manusia bukanlah segalanya di hadapan Tuhan dan dibanding makhluk Tuhan lainnya manusia tidak seyukyanya mentang-mentang mengklaim dirinya sendiri sebagai makhluk paling sempurna dan mulia hanya karena akal budinya. Selain kesadaran makrokosmos sebaliknya di sisi lain, kesadaran mikrokosmos Javainisme bahwa Akal budi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memuliakan manusia, tetapi di sisi lain justru sebaliknya akan menghinakan manusia, bahkan lebih hina dari binatang maupun makhluk gaib jahat sekalipun. Berdasarkan dua dimensi kesadaran itu, tradisi Jawa memiliki prinsip hidup yakni pentingnya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta agar supaya kelestarian alam tetap terjaga sepanjang masa. Menjaga kelestarian alam merupakan perwujudan syukur tertinggi umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan bumi ini berikut seluruh isinya untuk dimanfaatkan umat manusia. Dalam tradisi Jawa sekalipun yang dianggap paling klenik sekalipun, prinsip dasar yang sesungguhnya tetaplah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di awal atau di akhir setiap kalimat doa dan mantra selalu diikuti kalimat soko kersaning Gusti Allah, soko kersaning Allah. Semua media dalam ritual hanya sebatas dipahami sebagai media dan kristalisasi dan simbol-simbol doa semata. Doa yang ditujukan hanya kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Prinsip itu memproyeksikan bahwa kaidah dan prinsip religiusitas ajaran Jawa tetap jauh dari kemusyrikan maupun syirik yang menyekutukan Tuhan. Cara pandang tersebut membuat masyarakat Jawa memiliki tradisi yang unik dibandingkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tipikal tradisi Jawa kental akan penjelajahan wilayah goib sebagai konsekuensi adanya interaksi manusia terhadap lingkungan, alam, dan seluruh isinya. Lingkungan alam dilihat memiliki dua dimensi yakni fana atau wadah atau fisik dan lingkungan dimensi gaib atau metafisik. Lingkungan alam tidak sebatas apa yang tampak oleh mata, melainkan meliputi pula lingkungan yang tidak tampak oleh mata atau goib. Boleh dikatakan pemahaman masyarakat Jawa akan lingkungan atau dimensi goib sebagai bentuk keimanan kepada yang goib. Bahkan oleh sebagian masyarakat Jawa, unsur kegaiban tidak hanya sebatas diyakini atau dimensi saja, tetapi lebih dari itu seorang dapat membuktikannya dengan bersinggungan atau berinteraksi secara secara langsung dengan yang gaib sebagai bentuk pengalaman gaib. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa, dimensi gaib merupakan sebuah realitas konkret. Hanya saja konkret dalam arti tidak selalu dilihat oleh mata kasar, melainkan konkret dalam arti Jawa, yakni termasuk hal-hal yang dapat dibuktikan melalui indera penglihatan maupun indera batiniah. Meskipun demikian penjelasan ini mungkin masih sulit dipahami bagi pihak-pihak yang belum pernah sama sekali bersinggungan dengan hal-hal goib. Sehingga cerita-cerita maupun kisah-kisah goib dirasakan menjadi tidak masuk akal sebagai hal yang mustahil dan menganggap pepesan kosong belaka pendapat demikian sah-sah saja sebab tataran pemahaman goib memang tidak semua orang dapat mencapainya. Yang merasa mampu memahami pun belum tentu tepat dengan realitas gaib yang sesungguhnya. Sedangkan agama sebatas memaparkan yang bersifat universal, garis besar dan tidak secara rinci rincian mendetail tentang eksistensi alam goib merupakan rahasia ilmu Tuhan yang maha luas. Tetapi Tuhan maha adil, tetap memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mengetahui walaupun sedikit namun dengan syarat-syarat yang berat dan tataran yang tidak mudah dicapai. Bangkitlah Sugeti, bangkitlah. Masuk ke ti, bangkitlah Manu Tondo kue arep tak dadeke anak angkatku langgeng ojabang bayi ni si Sugeti. Lerem si kemanem. jati tentreman gal ono ing rogo sampurna Oh.